Yaitu hal-hal yang berkaitan tentang mengusap masuk al-khufain kitab al-taharah dari kitab al-mulakhas al-fiqhi li Syekh al-Allamah Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala Dan insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengusap alal jazirah. Dikatakan oleh Syekh Saleh hafizahullah taala Wayumsau 'alal jabira. Setelah kita membahas hal-hal yang berkaitan tentang mengusap kedua khuf, kefiyahnya, tata caranya, kemudian syarat-syarat di dalam mengusap kedua khuf telah kita bahas semuanya. Kemudian kita akan membahas tentang al-jabirah. Apa itu jabirah? Dikatakan oleh Hafidahullah Ta'ala Wahia awadun Wa nahwuha Turbatu ala al-qasr Al-jabirah Wahia awad Kayu Seseorang apabila tangannya patah di gips Atau memakai kayu supaya yang patahnya tadi bisa sambung kembali. Sehingga nah, di sini dikatakan wahya awadun wa nahwuha yaitu kayu atau yang sejenisnya seperti gips turbatu alal qasr yang dibalut yang diikat kepada sesuatu yang yang patah imma kakinya ataupun tangannya. Wa yumsahu 'ala ad-dimaj alladhi yakunu 'ala al-jurhi. Wa yumsahu dan mengusap 'ala ad-dimaj alladhi yakunu 'ala al-jurhi. Mengusap 'ala ad yaitu balut atau perban alladhi yakunu alal jurhi untuk eh, menutup luka wa kadzalika yumsahu ala al-lusuqi alladhi yuj'al ala al dan juga diusap ala lusuk sesuatu yang menempel tadi sebagaimana yang kita sebutkan bisa saja yang menempel kayu atau yang menempel pembalut perban atau yang menempel plester ataupun yang lainnya untuk menutupi luka kullu hadhil asya yumsahu 'alaiha dan semuanya ini diusap di atasnya nah, karena seseorang ketika dia menutup lukanya agar tidak terkena air. Misalnya, karena luka apabila terkena air akan lama kesembuhannya. Sehingga butuh untuk diplester atau diperban ataupun yang yang lainnya. Sehingga dikatakan oleh Syekh Saleh Hafidahullah taala dan semua ini yumsahu alaiha diusap di atasnya. Bisyarti antakuna ala qadril hajah dengan syarat bahwa ini ala qadril hajah suatu keperluan nah bihaitsu yakunu ala al-qusb aw al-jurhi wa ma qaraba minhu mimma la budda min wad'iha alayhi liyuaddiya muhimmataha dikarenakan patah ataupun luka ataupun yang mendekatinya yang harus diletakkan agar mendukung fungsinya atau cepat kesembuhannya. Dengan ini luka yang tidak perlu untuk ditutup jangan ditutup. Luka sedikit misalkan eh, terkena oleh silat atau sedikit nah, Ketika tidak perlu untuk dibalut, ya jangan dibalut. Karena ada kaitannya nanti dengan berwudu. Sehingga sesuatu yang diharuskan untuk diperban, maka diperban. Sedangkan apabila tidak diharuskan, maka biarkan. Karena di sana ada luka yang apabila dia diperban akan lama mengeringnya. Sehingga dibiarkan diobati, setelah itu biarkan biar cepat sembuhnya. Berbeda dengan apabila sesuatu yang parah seperti luka yang terbakar ataupun patah tangannya, maka hal ini perlu dengan perban agar cepat dalam kesembuhannya. Kemudian dikatakan oleh Hafidhullah taala, fa hajah lazima naz'u ma zada 'alal haja. Apabila melebihi batas dari keperluan, maka harus dihilangkan apa yang lebih dari keperluannya. Contohnya lukanya di sini. Diperban sampai di sini. Maka dikatakan oleh Syekh Saleh Hafidahullah taala, ini melebihi dari batas kebutuhan. Sehingga sesuatu yang melebihi dari batas kebutuhan wajib untuk dilepaskan. Karena yang dipusatkan adalah kepada luka yang di atasnya. Sehingga apa yang melebihi dilepas. Cukup ke tempat yang di diperlukan. Luka yang diperlukan. Karena sebagian tempatnya tadi harus di, dibasahi oleh oleh air ketika ketika berwudu sehingga sisanya baru di diusap sehingga sisanya baru di diusap. Qala hafizahullah taala wa yajuzu al-masu 'ala al-jabirah wa nahwiha fil hadath al-asghar wal akbar. Dikatakan oleh hafizahullah taala bahwa diperbolehkan untuk mengusap al-jabirah wa nahwiha dan semisalnya dari hadas yang kecil dan hadas yang besar. Seseorang tangannya misalkan terpatah, kemudian di diperban atau digips. Ketika dia berwudu, wudu yang sempurna, kemudian bagian yang patah tadi dikatakan oleh Hafidahullah taala diusap. Airnya cukup basah sedikit, kemudian diusap di di atasnya. Ini namanya masul alal alal jabirah. Cukup diusap di di atasnya. Dan hadas di sini bisa saja hadas asghar ataupun hadas akbar. Walaysa lil mas'i 'alaiha waqtu muhaddadah. Muhaddadun. Dan dalam mengusap tidak ada waktu yang terbatas. Kalau lukanya bisa sampai satu bulan misalkan, ya usap terus menerus. Ataupun lebih dari itu silakan. Selama masih ada keperluan, diusap di di atasnya. Tidak ada waktu. Nah. Bal yumsau 'alaiha ila naz'iha au bur'i ma tahtaha. Akan tetapi diusap di sana sampai dilepas atau luka yang ditutupnya sampai sembuh. Selama masih luka Selama belum sembuh, silahkan diusap sampai lukanya betul-betul betul-betul sembuh. Lianna masuha li ajli darurah ilaiha fayuqaddaru baru darurah. Karena mengusap dikarenakan darurat. Fayuqaddaru baru darurah dan darurat diukur sesuai dengan kebutuhannya. Nah, darurah yuqaddir biqadariha. Sesuatu yang darurat itu diukur sesuai dengan kebutuhannya. Kalau mengusap misalkan sampai waktunya satu bulan ataupun dua bulan selama belum sembuh silahkan dan jangan sampai kalau sudah sembuh dibiarkan begitu saja masih tetap di diperban kalau sudah sembuh wajib untuk di dibuka wajib untuk dibuka karena ketika berwudu wajib untuk dibasahi dari anggota wudunya. Dengan ini bahwa darurat itu diukur sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kebutuhannya dan ini adalah merupakan kaidah. Ini merupakan kaidah dalam kaidah fikhiyah bahwa darurat diukur dengan kebutuhannya sebagaimana masuk dalam kaidah seperti ini seseorang yang kelaparan. Kelaparan dan tidak ada makanan kecuali bangkai. Kalau dia tidak makan, mati. Maka kita maka syariat mengatakan bahwa dia memakai memakan bangkai darurat. Dan darurat yuqaddir bi yuqaddir bi qadri darurah diukur dengan sesuai dengan kebutuhannya makan secukupnya dari kebutuhannya jangan dia lapar makan bangkai sampai dalam jumlah yang begitu banyak makan sedikit sudah setelah itu sudah jelas dia ketika dia apabila tidak makan maka akan sampai ke tingkat kematian sehingga boleh memakan tetapi sekedarnya. Waqala hafizahullah ta'ala wa dalilu 'ala al-masl jabirah. Hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi thumma ihtalama. Dalil dari mengusap al-jabirah hadis Jabir radhiyallahu taala anhu ketika kami keluar dalam keadaan safar fasaba rajulan minna hajar seseorang terkena batu di kepalanya ada yang terkena batu di di kepalanya jauh fi ra'sihi kemudian luka di kepalanya talama kemudian dia bermimpi mimpi ihtilam mimpi hubungan sampai keluar air mani. Fasa ala ashabahu kemudian bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum?" Apakah saya mendapatkan keringanan untuk bertayamum? Seseorang yang ihtilam wajib untuk mandi. Karena itu merupakan hadas hadas akbar. Kemudian orang yang terkena luka batu di kepalanya tadi bermimpi bertanya kepada para sahabatnya, "Apakah saya mendapatkan rukhsah untuk tayamum?" Kemudian mereka mengatakan, mana najidu laka wa anta taqdiru 'alal ma'." Engkau tidak mendapatkan keringanan apabila engkau masih sanggup untuk menggunakan air fa'agtasil fa'agtasil kemudian orang tadi mandi fa'agtasil famata setelah mandi meninggal falamma qadimna ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ukhbira bidzalik ketika kami datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam maka kami menceritakan apa yang terjadi Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Qataluhu, qatalahumullah." Mereka telah membunuhnya. Ala sa'alu idza lam ta'la idza lam ya'lamu? Bukan apakah mereka sepatutnya untuk bertanya apabila mereka tidak mengetahuinya? Ini ilmu yang di dalamnya. Fa inna ma syafa'ul su'al Sesungguhnya obatnya suatu masalah yaitu dengan bertanya. Innama kana yakfihi ayat yamma wa ya'suba ala jurhihi khirqatan thumma yamsau 'alaiha. Dikatakan oleh Nabi alaihi salatu bahwa cukup baginya untuk bertayamum. Kemudian diusap di bagian kepalanya. Nah, dengan khirqah, dengan dengan kain. saw 'alaiha, kemudian diusap dengan dengan kainnya tadi. Hadis rawahu Abu Daud dan Ibnu Majah oleh Ibnu Ibnu Sakan. Ini hadis yang berkaitan tentang seseorang yang terkena luka di kepalanya. Kemudian dia bermimpi kemudian bertanya kepada sahabatnya, minta Apakah ada rukhsah? Kemudian dikatakan engkau tidak mendapatkan rukhsah. Kenapa? Karena engkau mampu untuk menggunakan air. Setelah itu mandi kemudian meninggal. Dan Nabi dalam keadaan seperti ini marah. Bahkan Nabi mengatakan qatalahumullah. Nabi mengatakan sepatutnya mereka bertanya karena obat dari permasalahannya itu dengan dengan bertanya. Seseorang yang terluka di kepalanya ketika terkena air karena kepala adalah merupakan daerah yang yang fatal. Ketika terkena air akan menimbulkan sesuatu yang lebih fatal yaitu dengan meninggal. Dengan ini seseorang yang apabila ditakutkan maka cukup bagi dia untuk ber, bertayamum, cukup bagi dia untuk ber, bertayamum. Karena apabila dia memaksakan diri mandi dan dia mengetahui apabila dia mandi akan mendapatkan madorot yang lebih besar, maka ini sama seperti membunuh dirinya sendiri, membunuh dirinya sendiri. Sehingga agama ini adalah agama yang yang mudah. Seseorang yang apabila tidak bisa untuk mandi dikarenakan luka maka penggantinya yaitu tayamum. Penggantinya itu tayamum. Akan tetapi kisah ini dilemahkan oleh para ulama sanadnya baif terdapat perawi yang bernama Zubair ibnu Khuraik Zubair ibnu Khuraik Khara ya qaf Khuraik dikatakan oleh al hafid fit taqrib layyin dengan ini sanad ini hadisnya lemah wallahu taala alam qala hafidhahullahu taala mahalul mas min hadhil hawail tempat mengusap dari al mengusap al khuf imamah dan juga jabirah dikatakan hafizahullah taala mahalul mashi min hadhil hawail yang pertama yumsahu zahiru khuf wal wal jawrab wa yumsau aktsarul imamah. Dikatakan hafizahullah taala diusap bahir dari khuf dan kaos kaki. Wa yumsau aktsarul imamah. Sedangkan imamah diusap yang bagian besar. Wa yakhtasu dzalika bidawairiha wa yumsau ala jami'il jabirah di dalam mengusap, yang pertama mengusap khuf yang diusap atasnya saja. Khuf ataupun kaos kaki. Yang kedua, mengusap imamah yang diusap bagian besar. Terkhusus yang dililitkan. Kalau memakai imamah yang diusap yang bagian besarnya. Sedangkan yang memanjang ke belakang tidak perlu diusap. Yang jelas yang penting yang dililitkan di kepalanya. Dililitkan di kepalanya, ini yang di yang diusap. Naam. Wa yumsau ala jamil jabir dan dalam mengusap luka perban diusap seluruhnya. Diusap seluruhnya, bagian atas, bagian samping, di bagian bawah, semuanya diusap. Semuanya di diusap. Kalau khuf cukup atasnya saja Imamah yang bagian besar, sedangkan perban semuanya atas, pinggir dan bawahnya di diusap enam. Wa qala hafizahullah taala wa sifatul mashi 'ala al-khuffain ay asabi'a yadayhi mablulatain. Sifat di dalam mengusap kedua khuf seseorang meletakkan jari-jari jari jemarinya dalam keadaan basah kita harus bisa membedakan antara mengusap dengan mencuci. Kalau mengusap cukup jari jemarinya basah, terkena air basah. Kalau mencuci membutuhkan air yang cukup banyak. Seperti mengusap kepala, cukup tangannya basah, diusap. Tidak perlu di dalam mengusap kepala membutuhkan air yang banyak, kemudian di keataskan, disiram di atasnya. Ini namanya mencuci. Sedangkan mengusap cukup tangannya yang basah, jari jemarinya basah, mablulatain Bilmai dengan air. Ala asabi rijlai di atas jari jemari jari jemari kaki, summa yumirrahuma ila saqihi. Yamsahu rijlal yumna bil yadil yumna wa yusra bil yadil yusra. Di dalam mengusap kedua khuf yaitu jari jemarinya, tangan basah, diletakkan di jari jemari kaki bagian bawah. Yang kanan letakkan di kanan, yang kiri letakkan yang di kiri, kemudian diusap secara berbarengan sampai ke sakihi lutut sini di di lututnya ila sakihi di atas mata kaki. Nah. <clears throat> Yufarriju asabi'ahu idza masaha dan jari jemarinya diregangkan. Wala yukarrilul mas dan tidak perlu untuk diulangi. Di dalam mengusap kedua khuf yaitu jari jemari basah, letakkan jari jemari tangan di jari jemari kaki. Kemudian mengusap sampai ke atas mata kaki berbarengan satu kali saja dikatakan oleh Hafidahullah Ta'ala wala yukarriru almas tidak perlu untuk di diulang kembali karena mengucap cukup satu kali berbeda dengan mencuci dan mengusap tidak perlu kiri dulu kemudian kanan akan tetapi berbarengan berbarengan sampai ke atas begitu juga imamah imamah diusap berbarengan begitu juga kalau eh, perban diusap yang semuanya, bagian semuanya yang di, diusap. <clears throat> Allah jami'an lil ilmi nafi wal amalis salih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita semua dengan ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang amalan yang saleh. Allah rahmatullahi taala alaih. Kita masuk ke bab yang baru yaitu bab tentang pembatal-pembatal al-wudu. Qala rahmatullahi taala alaih babun fi bayani nawaqidil wudu. Bab tentang penjelasan pembatal-pembatal wudu. Qala hafizahullah taala Arafta mimma sabaqa kaifa yatimul wudu bi syurutihi wa sunanihi kama bayyanahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fakunta bihajatin ila ma'rifati ma yufsidu hadzal wudu wa yanquduhu li'alla tastamirra ala wudu'in qad batala fatu'addiya bihi ibadatan la tasihhu minka dikatakan oleh hafizahullah taala engkau telah mengetahui bagaimana tata cara wudu yang sempurna dengan syarat-syaratnya dengan sunnah-sunnahnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi Alaihissalam, wassalam yang telah kita pelajari bahwa sifat wudhu Nabi Alaihissalam, wassalam yaitu asal dari sifat wudhu Nabi Alaihissalam wassalam yang menjadikan patokan oleh para ulama yaitu hadis Humran Ibnu Aban Ibnu Khalid Maula Utsman ibnu Affan. Yang dimana Utsman ibnu Affan meminta air wudhu. Kemudian dipraktekkan dari awal sampai akhir seperti wudhunya Nabi Alaihissalatu Dikatakan oleh para ulama, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mulakin dalam kitabnya Ali alam ini adalah merupakan dari sifat wudhu Nabi Alaihissalatu yang sempurna. Sehingga apabila kita ingin melihat seperti apa wudhunya Nabi Sallallahu Wasallam, lihat kembali hadis Humran ibnu Aban, Maula Uthman ibnu Affan. Karena Uthman ibnu Affan mempraktekkan persis sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Waqala hafizahullah ta'ala faqumta bihajatin ila ma'rifati ila ma'rifati ma yufsidu hadha. Maka engkau tentunya memerlukan untuk mengetahui apa saja pembatal-pembatal wudhu. Kalau seseorang mengetahui tata cara wudhu, maka harus mengetahui pula apa saja pembatal-pembatal wudhu. atas tamir ala wudhu'in khotbah batala Agar kita tidak senantiasa meneruskan padahal wudhunya sudah batal. Teruskan. Dan ini adalah merupakan suatu kesalahan yang fatal. Karena kunci dari sholat adalah bersuci. Kalau bersucinya salah, apalagi sholatnya. Nah, di, di sini disebutkan oleh Syekh Soleh Hafidahullah Ta'ala, maka apabila seseorang senantiasa meneruskan wudhunya, padahal wudhunya sudah salah dari pertama, maka di sini akan kembali akan menunjukkan kepada ibadah yang tidak sah. Karena Nabi Alaihi Wasallam mengatakan tidak sah seseorang sholat Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima sholat seseorang apabila dia mempunyai hadas sampai dia berwudu dan wudunya di sini adalah wudu yang sempurna. Wudu yang di sini adalah wudu yang telah dipraktekkan oleh Nabi alaihi Wasallam. Allah taala fa'alam ayuhal muslim أن للوضوء مفسدات mufsidatin la yabqa واحد منها minha تأثير bahwa wudu terdapat perusak-perusak yang berpengaruh bahwa satu saja perusak maka akan mempunyai pengaruh terhadap wudhunya fayahtaj ila istinafihi min jadidin maka diperlukan diperbaharui dari awal. Kalau seorang wudhunya salah, perbaharui lagi dari dari awal. Karena namanya wudhu harus tertib. Kalau wudhunya salah, perbaharui dari dari awal, dari pertama. Inda iradatihi muzawalata amalin min al-amal allati yushra'u lahal wudu. Karena dia memerlukan dari amalan-amalan yang disan disyariatkan untuk berwudu. Nah, terutama solat. Solat senantiasa disyaratkan harus berwudu dulu. Dan ini merupakan syarat dari sahnya solat. Ada wudu yang diwajibkan, ada wudu yang disunahkan. Wudu yang diwajibkan adalah wudhu ketika dia akan melaksanakan sholat. Wudhu yang disunahkan adalah wudhu yang diantaranya sebelum tidur disunahkan untuk berwudhu. Kemudian seseorang ketika sudah berhubungan dengan istrinya pada malam hari, dia mengakhirkan mandi janabahnya nanti pada waktu subuh. Seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah diantara kami tidur Ya Rasulullah ketika kami sudah berhubungan dengan istri. Nabi Rasulullah mengatakan na'am ida tawabba Ya apabila dia berwudu. Ini wudunya sunnah. Kemudian wudu yang sunnah. Yang diantaranya itu wudu sebelum mandi janabah. Ini wudu yang sunnah. Karena ini adalah merupakan mandi janabah yang sempurna. Karena Nabi Rasulullah SAW sebelum wudu sebelum mandi janabah berwudu dulu. Dan beliau mengakhirkan mencuci kakinya. Ini wudu yang disunahkan. Sedangkan di dalam salat ini wudu yang merupakan syarat dari sahnya salat. Kalau wudunya salah, tentunya salatnya akan berpengaruh. Tentunya salatnya akan berpengaruh. Qala hafidhahullah taala Hadhil mufsidatu tusamma nawaqidha wa tusamma mubtilat wa al wahid. Dan perusak-perusak ini dinamakan nawakib dan juga dinamakan mubtilat. Nawakib dan mubtilat maknanya sama, yaitu pembatal-pembatal wudhu. Saleh mengatakan wal ma'na wahid, maknanya sama. Wa qala wa hadhil mufsidat awin nawakib awil mubtilat umurun ayyana syar dan perusak-perusak wudhu pembatal-pembatal wudhu perkara-perkara yang sudah diletakkan oleh syariat ada yang termasuk pembatal wudhu ada yang termasuk tidak ke pembatal wudhu yang insyaallah Allah taala kita akan sebutkan satu persatu wahya ilalun tu'athiru fi ikhrajil wudhu amma huwal maqlubu minhu yaitu sebab yang bisa berpengaruh dari batalnya wudu keluarnya wudu wahya imma ahdath tangkudul wudu binafsiha bisa saja dikarenakan hadas yang membatalkan wudu dengan sendirinya kalbaul wal ghaid seperti buang air besar buang air kecil, wasairil kharij minisabilain dan juga apa-apa yang keluar dari dua jalan ini semuanya batalkan wudhu binafsiha dengan menyendiri karena pembatal wudhu ada binafsiha ada bighairiha binafsiha dengan sendirinya buang air kecil batal dengan sendirinya buang air besar apa yang keluar dari sabilain. Nah, sabilain yaitu buang air kecil, buang air besar, keluar air mani, madi, kemudian al eh, keluar angin ataupun keluar darah haid, darah istihalah, ini semuanya pembatal wudu ma kharaja min sabilain. Wa imma asbabun lil ahdats ataupun sebab-sebab dari al hadas bihaitsu idza waqa'at takunu madhannatan li husulil ahdath dari sebab-sebab yang memicu kepada sesuatu yang membatalkan apabila dia melakukannya apabila dia terjadi maka ini diduga kuat akan terjadi hadas seperti apa di sini Syekh Saleh menyebutkan kazawalil akal seperti hilangnya akal gila Hilang akal, gila termasuk dari pembatal wudhu. Au taghdiyatihi bin naum wal ighma wal junun atau hilangnya akal dikarenakan naum tertidur wal ighma pingsan wal junun gila fa inna zailal aql la yahissu bima yahsul minhu. Karena dengan hilangnya akal, seseorang tidak akan merasakan padahal dia sudah terjadi hadasnya. Faukimat al-mabinnah maqam al-hadas, kemungkinan terjadinya hadas. Nah, dengan ini seperti pingsan ataupun tidur itu semuanya pembatal wudhu. Kenapa? Karena hilang akal. Gila hilang akalnya, tertidur hilang akalnya. Dan tertidur nanti kita akan bahas bahwa apakah tertidur termasuk dari pembatal wudhu nanti kita akan bahas bahwa yang raja adalah termasuk dari pembatal wudhu. Allah hafizahullah taala wa ilaika bayanu dalik bitafsil. Dan di sini akan sebutkan pembatalan pembatal wudhu secara terperinci. Yang pertama, al kharijum min sabil. Al-kharij min sabil yang keluar dari jalan ai min makhrajil baul awal ghaid dari buang air kecil ataupun buang air besar. Wal kharij min sabil ima yakunal baul aw maniyan. Yang keluar dari lubang bisa saja buang air kecil ataupun mani ataupun madi ataupun darah istihadah ataupun ghaid buang air besar atau keluar angin. Ini semuanya yang keluar dari dua lubang dan semuanya membatalkan wudhu. Semuanya membatalkan wudhu. al bau jelas. Bau jelas. Air kencing bisa membatalkan wudhu. Nah. Dan juga al-mani. Bahwa mani bisa membatalkan wudhu. Madi. Madi juga bisa membatalkan wudhu. Dan anda juga di sana wadi. Ada mani, ada madi, ada wadi. Kalau wadi biasanya keluar setelah buang air kecil, ada cairan sedikit. Dikarenakan habis berolahraga misalkan, kecapean, ini namanya wadi. Namanya wadi. Audam istihadah atau darah istihadah. Au atau buang air besar. Au ini semuanya membatalkan wudhu. Fa in kana al-kharijul bawlan aw ghaitan fa huwa naqidu lil wudu bin nas wal ijma'. Qala Allah Ta'ala fi maujibatil wudu aw jahadu minkum minal ghaid. Apabila keluar buang air kecil dan juga air besar, buang air besar, ini adalah merupakan pembatal wudu dengan nas ijma para ulama Al-Quran dan Sunnah Nabi Rasulullah SAW bahkan ijma ini semuanya pembatal wudhu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala au ja'ahdum minkum minal ghaid atau kembali kalian dari sesudah buang air besar ini pembatal wudu wa in kana maniyan au madiyan huwa yanqudul wudu bidalalatil ahadits as-sahihah sedangkan apabila keluar mani maka pembatal wudu bahkan keluar mani wajib bagi dia untuk mandi apa dalilnya? Dari hadis Nabi alaihi wasallam mengatakan alma minal ma. Alma minal ma dengan keluarnya air mani maka wajib bagi dia untuk mandi janabah. Dikatakan oleh para ulama bahwa seseorang sesudah keluar air mani dengan mandi itu tubuhnya akan segar kembali. Itu tubuhnya akan segar kembali. Ini salah satu disyariatkan ketika seseorang sudah keluar air mandi, air mani, kemudian dia mandi, tubuhnya akan segar kembali. <clears throat> Wa in kana maniyan aw madiyan. Kalau mani mewajibkan kepadanya mandi, kalau madi tidak mewajibkan kepadanya untuk mandi dan perbedaannya jelas. Perbedaan antara mani dan madhi itu jelas dari sifatnya dari eh, kekentalannya itu jelas bahwa air mani berbeda dengan madi. Kalau madi tidak mewajibkan mandi. Yang wajib baginya adalah berwudu. Sebagaimana hadis Ali bin Abi Thalib bahwa Ali bin Abi Thalib seorang laki-laki yang sering keluar madi. Menyuruh kepada Miqdad untuk bertanya kepada Nabi alaihi wasallam. Karena Ali bin Abi Thalib malu bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena posisinya sebagai menantunya. Kemudian Mikdad bertanya, bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengatakan Ighzil dhaqarak wa tawadda. Cucilah kemaluanmu dan berwuduklah. Ini dalil bahwa keluar madhi itu membatalkan wudu. Nah, bahkan najis. Madhi itu najis. Kalau mani tidak najis, sedangkan madi najis. Wadi najis karena wadi keluarnya setelah air kencing. Madi najis. Nabi mengatakan ighzil dzakara. Cucilah kemaluanmu. Ini dalil menunjukkan bahwa madi najis. Sedangkan air mani tidak tidak najis. Dalil yang menunjukkan bahwa air mani tidak najis bahwa pakaiannya Nabi alaihi dibersihkan oleh Aisyah pakaian terkena air mani dibersihkan oleh Aisyah dicuci dalam riwayat yang lain Aisyah mengerik dengan kukunya dikerik dengan kukunya ketika sudah dalam keadaan kering biasanya air mani akan mengeras kemudian dikerik oleh Aisyah dengan kukunya kemudian Nabi Wasallam salat menggunakan pakaian tadi para ulama mengatakan ini merupakan dalil bahwa air mani itu tidak najis air mani itu tidak tidak najis. Baik air mani manusia ataupun air mani binatang itu tidak tidak najis. Wahakal ijma ala dalik Ibnu Mundir wa ghairuh. Dan ini merupakan ijma para ulama bahwa apa-apa yang keluar dari dua jalan bisa membatalkan wudu. Allah hafizahullah taala wa kadza yanqudul khuruj dam al-istihadah wa huwa damu fasad la damul haid لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام فتوضئي وصلي فإنما هو دام عرق رواه أبو داود والدار قطني وقال إسناده كلهم ثقات Termasuk dari pembatal wudhu adalah keluarnya darah istihadah. Darah istihadah adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dikarenakan ada urat yang terputus. Dan ini adalah merupakan darah penyakit. Darah penyakit. Dikatakan oleh Hafidahullah Ta'ala bahwa darah istihadah huwa damu fasad, darah penyakit. Darah kotor. La damu haid, bukan darah darah haid. Karena kalau darah haid, darah yang eh, keluarnya normal. Dari perempuan yang sehat normal, sedangkan darah istihabah darah penyakit. Dan keduanya berbeda. Antara darah istihabah dengan darah haid perbedaannya jauh sekali. Sehingga perempuan harus bisa mengetahui apakah ini darah istihabah ataupun apakah ini darah haid. Karena apabila darah istihabah wajib untuk puasa, wajib untuk sholat, boleh suaminya untuk menggaulinya. Sedangkan darah haid adalah darah yang najis, tidak boleh untuk suaminya untuk menggaulinya dan juga tidak baginya untuk sholat dan juga berpuasa karena ini darah-darah darah head dan masing-masing ada perbedaan. Dan Nabi Alaihissalam ketika Fatimah bin Abi Hubeish bertanya kepada Nabi Alaihissalam Nabi mengatakan fatawaddai wa salli. berwudulah engkau dan sholatlah. Ini dalil bahwa perempuan yang mengalami darah istihadah wajib untuk sholat. Batal wudhunya, tapi wajib untuk wudhu kembali kemudian kemudian sholat. Innama huwa damu irkin. Bahwa darah istihadah adalah darah penyakit. Nah, kalau darah haid itu di dalam rahim keluarnya, kalau darah istihadah di bawah rahim perempuan di bawah lahir yang keluar ada urat yang terputus kemudian keluar. Ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa darah istihadah dikatakan oleh Syekh Basab darah yang di bawah rahim. Sedangkan darah al-haid di dalam rahim. Darah nifas dalam rahim, darah haid di dalam di dalam rahim. Dan dua-duanya ada perbedaan disebutkan oleh al-alama Syekh Muzaimin rahmatullahi taala alaih dalam Syarh Mumti' perbedaan antara darah istihadah dengan darah haid dari warnanya, dari baunya, dari kekentalannya itu semuanya berbeda. Kalau darah istihadah warnanya merah, darah haid warnanya keruh, e, condong ke ke hitam, merah condong ke ke hitam. Dari baunya darah istihadah baunya mumtin. Dikatakan oleh Muthamin baunya baunya busuk, baunya tidak sedap. Berbeda dengan darah istihadah biasa baunya. Karena darah seperti darah-darah biasa. Kemudian dikatakan oleh Syekh Saleh juga menyebutkan Syekh Saleh Syekh Muhammad rahmatullahi taala alai bahwa darah istihadah itu menggumpal sedangkan darah haid tidak menggumpal. Kenapa? Karena sudah menggumpal di dalam rahim perempuan. Menggumpal, kemudian ketika waktunya keluar dengan deras dan dikatakan oleh Syekh Saleh Hafidz Syekh Ibn Taimiyah rahmatullahi taala kemudian setelah keluar tidak akan menggumpal yang kedua kalinya sedangkan darah biasa akan akan menggumpal Qala Hafidhahullah taala wa kada yanqudul wudu wa kada yanqudul wudu khurujur rih lidalalatil ahadits as-sahihah wal ijma' dan juga termasuk dari pembatal wudu keluarnya angin. Bidalalah hadis sahih dengan dalil yang sahih dan juga ijma para ulama. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Rasulullah SAW mengatakan Allah tidak akan menerima salat di antara kalian apabila mempunyai hadas sampai berwudu. Hadis muttafaqun alaih yang dikeluarkan hadis muttafaqun alaih dari hadis Abi Hurairah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi man syakka hal kharaja minhu rih aw la faqala an-nabi alaihi salatu wasallam la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Dan juga sabda Nabi alaihi salatu wasallam seseorang yang ragu keluar atau tidak keluar angin atau tidak kemudian Nabi mengatakan la yansarif. Janganlah engkau berpaling sampai engkau mendengar suaranya atau engkau mencium baunya. Ini dalil bahwa keluar angin termasuk dari pembatal wudhu. Wa ammal kharij minal badan min ghairi sabilain kadam wal qai wal ru'af fa mawdi'ul khilaf baina ahli al-ilm hal yanqudu wudu أو لا ينقض الوضوء على القولين والراجع أنه لا ينقض لكن لو law خروجا من الخلاف al-khilaf dikatakan oleh hafizahullah taala sedangkan apa-apa yang keluar dari badan bukan dari dua jalan seperti edam darah walqai muntah warru'af mimisan ini khilaf diantara para ulama Hal yang kudul wudu aula yang kudu apakah batal wudu ataupun tidak? Di sana terdapat khilaf di antara para ulama dikatakan oleh Syekh Saleh Hafizahullah taala bahwa yang rajih tidak membatalkan wudu. Akan tetapi apabila berwudu keluar dari khilaf maka ini lebih baik. Ru'af, koi ataupun darah yang keluar dari tubuh manusia selain dari dua jalan itu yang rajih dan membatalkan wudu lima Limada? Karena tidak ada dalil dari hadis Nabi alaihi wasallam itu semuanya membatalkan wudhu. Seseorang mau muntah hanya satu hari tiga kali misalkan, ataupun sepuluh kali itu tidak membatalkan wudhu. Ru'af, mimisan itu sama, tidak membatalkan wudhu. Ataupun nanah, keluar nanah, bisulan ataupun yang lainnya itu semuanya tidak membatalkan wudhu karena tidak ada dalil semuanya membatalkan wudhu. Wakala minan nawakid zawalul akli au taghdiyatuhu. Termasuk dari pembatal wudhu adalah hilang akal atau tertutupnya akal. Wa zawalul akli yakunu bijunun wa nahwihi. Bahwa hilangnya akal bisa saja dikarenakan al-junun, gila atau yang semisalnya dia taqdiyatuhu takunu bin naum dan tertutupnya akal bisa saja dengan naum tertidur awil ikhma pingsan ataupun yang semisalnya nah permasalahan tentang tidur apakah membatalkan wudhu ataupun tidak khilaf diantara para ulama bahwa tidur yang rajih membatalkan wudhu tidur yang pulas. Nah, dan para ulama membedakan beda antara tidur dengan mengantuk. Kalau tidur itu tidak mengetahui yang di sekelilingnya. Kalau ngantuk masih bisa merasakan. Ini ada dares tapi dia ngantuk. Tapi merasakan ada orang, ada yang ngomong, tapi akalnya masih ada, masih merasakan. Tapi matanya ngantuk Ini namanya ngantuk. Dalil yang menunjukkan bahwa ngantuk tidak membatalkan wudhu di sana akan disebutkan dalam hadis Anas bin Malik disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan nanti. Sedangkan tertidur bisa membatalkan wudhu dengan kaifiyah apa saja. Karena para ulama mengatakan kalau tidurnya duduk tidak membatalkan wudhu. Kalau tidurnya berbaring itu membatalkan wudhu. Nah, hadis yang mengatakan bahwa duduk tidak membatalkan wudhu, sanadnya lemah. Sedangkan yang sahih bahwa kaifiyah apa saja apabila dia tidur dengan pulas itu membatalkan wudhu. Nah. Karena mereka yang mengatakan bahwa duduk tidak membatalkan wudhu berdalilkan bahwa orang yang tertidur seperti kawika tali tali yang menutup e, ikatan seperti tali yang menutup duburnya. Sehingga apabila tali tadi terbuka, terlepas, maka akan batal. Sehingga orang yang ada yang mengatakan bahwa apabila duduk seperti ini tidak batalkan wudhu, itu duburnya tertutup oleh pantatnya, sehingga nggak bisa mau kentut nggak bisa. Seperti ini duduk seperti ini. Nah, walaupun dia tertidur pulas. Nah, tetapi yang rajih, walaupun tidur seperti ini, ataupun terlentang, itu membatalkan wudhu. Kenapa? Hilang akalnya. Karena orang yang sedang tertidur, gak merasakan. Dia kencing, misalkan. Ataupun dia ala kentut. Atau hilang, hilang akalnya. Sudah tidak tahu apa yang dia rasakan. Sehingga naum termasuk dari pembatal wudhu kefiah apa saja mau duduk tidurnya mau senderan mau mau berbaring lain sebagainya apabila tidurnya pulas bisa membatalkan wudhu Allah taala faman zala aqluhu aw hudiya binomin wa nahwihi intaqadha apabila hilang akal ataupun tertutup dikarenakan tertidur maka wudunya batal. Lianna dalika madinatul khurujul hadas wa huwa la yah wa huwa la yuhissu bihi. Karena itu anda merupakan madinnah kemungkinan dugaan keluarnya hadas dan dia tidak merasakan. Orang kalau tidur ada orang lewat nggak tahu. Ada orang bicara lain sebagainya tidur pulas dia tidak merasakan Begitu juga ketika dia buang air, buang buang apa? Buang angin, keluar angin, dia tidak merasakan. Sehingga dikatakan ini merupakan maubinnah. Dugaan kuat bisa keluarnya hadas. Li'annahu la yang wudu illa yasirun naum kecuali tidur yang sedikit atau ngantuk atau yang tidak atau yang merasakan mengetahui yang di sekelilingnya fa yang la wudu itu tidak membatalkan wudu li'anna sahabah radhiyallahu taala anhum kanu yusibuhumun nu'as wahum hum yantadiruna sholat. Karena para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka ketika menunggu salat kepala mereka seperti orang ngantuk, nu'as. Nah, yantadirun. Mereka menunggu salat. Kemudian ketika salat dilaksanakan, mereka langsung salat. Naam. Ini dalil bahwa nu'as tidak membatalkan wudu. Naam. Wa innama yanqudu naum al-mustaghriq jam'an min al-adillah. Karena yang membatalkan wudu adalah tidur yang pulas. Al-mustaghrib menjama di antara dua dua dalil. Sehingga seseorang yang ketika Jumatan dia ngantuk, nah, terus tidur pulas, bahkan terdengar suara ngoroknya atau ketika sudah omat dia masih aja duduk itu bukan ngantuk akan tapi itu tertidur dengan ini ketika bangun jangan langsung sholat kenapa karena wudhunya batal berwudhu berwudhu kembali sedangkan apabila dia ngantuk seperti ini kayak ada sesuatu ngantuk itu tidak membatalkan wudhu tidak membatalkan wudhu dengan ini para ulama mengatakan seseorang yang mengantuk ketika khutbah fayatahawwal pindah tempatnya pindah pindah tempatnya nah karena ketika dia senantiasa berada di situ itu akan diganggu syaitan mau mengatakan berpaling dia pindah ke depan atau ke pinggir ke kiri ataupun ke ke kanan cari tempat yang yang baru jangan sampai dia di situ terus apalagi sudah ngantuk di belakang tiang senderan sudah ah, pasti akan tertidur. Nah, karena orang yang tertidur ketika khutbah Jumat itu mendapatkan kerugian yang besar sekali. Nah, karena kita mendatangi Jumatan bukan untuk tidur, untuk mendengarkan mau mau'idhah. Mau'idhah khutbah-khutbah. Sehingga apabila kita tertidur, hilang pahalanya. Hilang pahalanya sehingga hindari hindari ketika tertidur paksakan jangan sampai tertidur imma dengan dia al berwudu kembali atau imma dia berpaling cari tempat yang lain ataupun yang lainnya silahkan <clears throat> Allah rahmatullahi taala alaih wa min nawaqidul wudu aqlul lahmil ibil termasuk dari pematal wudu makan daging unta saun kana qalilan aw katsiran sedikit ataupun banyak لصحة الحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصراحته وصراحته dan termasuk dari matal wudu makan daging unta sedikit ataupun banyak di sana terdapat hadis dari Nabi Shallallahu Wasallam bahwa Nabi mengatakan ketika sahabat bertanya apakah wudu ketika makan daging unta Nabi mengatakan naam ini merupakan sororatihi. Nabi langsung mengatakan, ya batal wudhunya. Nah, berkata Imam Ahmad fi hadisan sahihan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana terdapat dua hadis yang sahih bahwa memakan daging unta bisa membatalkan wudhu. Wa amma akul laham min ghairi ibil fala kudul wudhu. Sedangkan mat kan selain dari daging unta maka tidak membatalkan wudhu. Nah, termasuk membatalkan wudhu makan daging unta sedikit, banyak, mentah ataupun tidak. Sedangkan minum susu unta dikatakan oleh para ulama tidak batal wudhu. Karena susu unta tidak ada dalil dari Nabi Rasulullah SAW membatalkan wudhu. Yang batal adalah dagingnya. Makan daging, daging unta. Nah, mahu sebab, apa sebabnya Sebabnya adalah wallahu taala alam. Ini masail ta'abudiyah. Kita hanya sami'na wa ata'na. Oh, wallahu alam. Kenapa makan daging kambing tidak membatalkan wudu? Kenapa makan daging unta membatalkan wudu? Jawabannya wallahu taala alam. Dua-duanya halal. Kenapa dibedakan? Jawabannya wallahu taala alam. Ini masail ta'abudiyah. Kita hanya sami'na wa ata'na. Sehingga ini merupakan pembatal-pembatal wudhu makan daging unta. Nah, sehingga yang uh, haji, yang umroh, ketika dia makan daging unta, maka ingat bahwa makan daging unta membatalkan wudhu. Ketika akan sholat, wudhu kembali. Ketika akan sholat, wudhu kembali. Wallahu ta'ala alam. Taib kita teruskan lagi insyaallah ta'ala masalah yang berkaitan tentang nawakidul wudhu pada pertemuan berikutnya subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.